الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أن ألم شعرة من ألم الموت وضع على السماوات والأرض لمات أهلهما من الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم واعطنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم yang ke sepuluh dari taat batin yang dilaksanakan ibadah itu di dalam hati yaitu zikrul maut mengingat mati memang mengingat mati itu disuruh sekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dianjurkan betul agar kita bisa hidup ini menyederhanakan dan kita jangan terlalu antusias mengejar harta benda dunia apalagi bagi orang yang sudah berusia lebih dari 40 tahun makanan sudah tidak bisa lagi bebas penyakit datang tanpa diundang itu sudah nyata memberikan satu isyarat kepada kita seperti yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Nikam Ilama ja'alaha tadar bala'an lil mu'minin hanya saja Allah Ta'ala jadikan dunia ini berbagai macam bala bagi orang beriman agar orang beriman itu bisa memikirkan nah itulah romantikanya hidup di dunia nikmat yang kekal dan abadi kesadaran yang tidak putus-putus yaitu nanti di dalam surga Sedangkan hidup di dunia bagaimanapun kayanya Pasti bisa meratai sendiri. Dan bagaimanapun orang yang miskin Pasti di dunia ini pasti satu saat dia akan gembira Maka oleh karena itu di dalam kita hidup di dunia yang sementara ini agar supaya kita bisa betul-betul menyisihkan waktu jangan sampai dibubulinya oleh dunia dan keluarga maka itu junjungan kita Rasulullah bersabda Muhammad kata Allah ahdib habibaka awlamma Jibril datang perintah dari Allah Muhammad kata Allah ahdib habibaka awlamma cintailah oleh kau apa yang kau cintai cuma sekadarnya saja wa anta mufarriqun bi kau akan berpisah nah inilah yang kita katakan sering sudah jangan sampai hidup ini dibodohi oleh harta dan keluarga disitulah kata Imam Ghazali aku melihat tindakan manusianya kebingungan apa kebingungannya yang memisahi lawan dirinya mati-matian mengurusi yang tidak memisahi kenapa tidak diurusi yang memisahi dengan kita keluarga harta yang tidak memisahi kita adalah amal kenapa kita kada mengurusi bagi sungguh amal itu sedangkan amal itu adalah tidak memisahi kita itulah hadis di kita Rasul yatba'ul mayyitu thalathun yang mengikuti kita ke kubur itu tiga ahluhu wa maluhu wa amaluhu keluarganya hartanya dan amalnya masuk kita ke dalam kubur dua yang pulang satu yang setia yang pulang harta dan keluarga yang setiap masuk yaitu adalah amal menurut di dalam kitab terakhir Imam Al-Qurtubi amal ini dua amal baik dengan amal jahat itu pasti menyertai amal baik dirupakan kalau lelaki dalam kubur wanita cantik kalau yang meninggal dalam kubur yang dalam kubur itu adalah perempuan yang menyertai adalah laki-laki yang cantik. Sehingga perempuan dan laki-laki amal yang di, yang dipisahkan dan diserupakan itu dia berkata membujuk dan merayu kepada mayat yang dalam kubur nam mayat karena umatil harum tidurlah engkau istirahatlah engkau seperti tidurnya malam pengantin luar malam pengantin ingat dengan Tuhan-Tuhan malam pertama dulu kali ingat ya jadi ingat lagi anak mahanya hari pulang kan dibuatkan hmm. itu pas sudah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri dan jiwa apa saja pasti merasai mati. Nah, tarik satu kesimpulan karena mati itu sudah pasti kita tidak boleh takut dengan mati, juga tidak boleh berani dengan mati, tapi siap untuk mati. berani mati tidak boleh takut dengan mati tapi siap karena datangnya bisa pakai juga tepat hadis rasul di akhir zaman nanti banyak mautul fajiah di akhir zaman banyak mati tak terkejut itu salah satu di antara tanda akhir zaman banyak mati terkejut Amus setelah kita menjalankan sudah Allahu kapan kapan kita mati Wallahu lima yang dirahasiakan oleh Allah hidup ini tidak bicarakan kita lima-limanya di antara yang lima yang dirahasiakan Allah umur kenapa Allah merahasiakan umur agar manusia itu sayang penggunaan umur agar supaya manusia itu berwaspada terhadap pemberian Allah umur. Saya ulangi, Khalil Gibran di Metro TV besar tulisannya, hargailah waktu karena waktu tidak akan terulang sampai hari kiamat. Hidup di dunia tidak ada beda laksana orang berjalan, tidak ada kata mundur, tidak ada kata berhenti. Mundur akan kecebur, berhenti diinjak orang lain, terpaksa jalan terus. ayam ayyamu nudawilu bainan nas hari ini adalah hari Senin maaf hari ini adalah hari Kamis tidak bakalan buat selama selamanya Kamis yang akan datang betul hari Kamis tapi ialah ulangan Kamis ini tidak bisa Kamis yang baru mudah mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Saudara-saudara kita yang meninggal dunia mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Tapi sepasnya kita bicarakan bagaimana kita yang hidup ini menghadiahi orang mati sampai tidak. Dan sampai pembicaraan kita apa dalilnya? Meninggal hari, memitung hari, mematang puluh, memitung puluh, menyala tahun. Lengkap dalilnya. Kemudian apa dalilnya orang yang menjaga mayat yang di atas kubur tiga hari mengaji? Ah, semua ada dalilnya. Manfaatnya ilmu ketua tiradu sedikit ilmunya banyak menyalahkan orang lain apa dalilnya batal makan dalam masjid dalilnya lengkap jangan menyalahkan orang menyalahkan orang menandakan ilmunya sedikit manhol ilmu kedua tiaraduhu sedikit ilmunya banyak menyalahkan orang lain tidak ini aja pak alimnya andai kata hukum itu ikhtilaf orang mengambil yang membolehkan kita tidak boleh caci maki gara-gara ikhtilaf umat Islam harus ber, bersatu. Begitu terjadi perpecahan, belah, masuklah orang yang ketiga. Sehingga yang dinas siapa? Umat Islam. Kemudian, dengan mengingat mati efek sampingnya tiga, saya ulangi. Ingat memperbanyak ingat dengan mati, Allah memuliakan tiga. Sebaliknya apabila hidup tidak ingat dengan mati, kerusakannya tidak. Mau baik tidak, mau baik Kalau mau baik ingat akan mati. Lebih tepatnya ingat mati itu duduk dulu di majelis salim tahu bahwa kisah mati. Perpindahan dan perceraian roh dengan diri kita Allah tidak gampang, Bu. Tidak gampang. Menangis roh itu berpisah dengan badan sampai mata kanal sampai mata kiri mengucapkan salam pada ketika anak dicabut oleh oleh malaikat maut Assalamualaikum ila yaumil qiyamah wa alaikumussalam ila yaumil qiyamah bayangkan satu dua anggota dua organ anggota seperti mata telinga tangan kaki mengucapkan salam perpisahan antara satu organ anggota dengan organ anggota yang lain siapa hidup mengingat dengan mati efek samping kebaikannya tidak lupa dengan mati kerusakannya tidak andai kata yang korupsi korupsi itu ingat aku akan mati saya mengusulkan andai kata aku jadi pimpinan daerah aku mengusulkan agar pelantikan di PR itu tidak bukan cuma sekedar sumpah tapi mayat datangkan di hadapan Pak DPR lihat Pak Hakim lihat, Pak Jaksa lihat, Nina, nah, nah, berbaring seperti ini nah, apa harapan kita nanti mau korupsi, mau memikirkan rakyat atau memikirkan kantong? Kalau mau memikirkan rakyat, terobosan-terobosan yang sifatnya menguntungkan rakyat itu bohong. Ya kan? Didukung oh, semestinya kalau terobosan satu pemimpin untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Tapi kalau cuma niatnya hanya anda bulanannya, bukan kesejahteraan rakyat, apa yang terjadi? Perpecahan belah dalam satu partai. Berlintas selengkapnya. Makanya urus tidak punya orang buruk, dia pun partai ada aja apa-apa pikiran lebih mahal pikiran daripada partai. Eh, dagang rambutan. Mana larangnya pikiran lawan partai? Larang pikiran. Pertama, jangan mengingat masjid man aksara min zikri hadhihi Allah bi dzalatin Allah satu keistimewaan kita ingat dengan mati yaitu adalah hidup di dunia ini tidak terlalu antusias mengejar dunia dengan kata lain adalah kona'ah itu sudah kita bicara kadang rakus rajin ibadah yang kedua tidak terlalu antusias lagi mengejar dunia seapa ada hidup ini loh rajin ibadah kalau kelengkapannya habis begini maaf saya ulangi man aktsara min dzikri hadimil ladat akramahullahu bi baladin sehingga dengan mati tiga keistimewaan ta'jilul taubat wa qana'atul qalbi wa nasyatul ibadah. Yang pertama segera bertobat. Ya kita bahasa Banjarnya usia Allah, usia Allah maka kajutan, rahatan mencekek minuman kerasnya. Nah, mati banget mau apa? Dikutuk oleh sejarah bahwa seorang mati dalam keadaan maksiat seminggu serudung lepas untung masih mampir lagi di bau mungkin 20 tahun akan datang serudung itu terbang hmm, pinjam-pinjam tak unik dia tanya dia Islam nggak Islam tapi kenapa serudung di sini mengacari dan begini ini daun alatiannya maka di sini nak pulang ya Allah baju dukungan kali kelihatan sedikit gitu omak lalakian no dari clear Mantu Rabi Nabi raga bulan Ngaku aja Ya apa kira-kira Mandi jaya Bisa ya. juga Normal ya, deh kalau orang cuma lihat nah itu biasa aja nah, Ada konsulen, <laughs> punya normal pasti dijahit. <laughs> Takjil taubah. Bu, busialah rahatan hari minggu nang saruan kan? dan nang saruan kada besarudong lagu gurli tidak mau tak Lihat buat mati dikutuk oleh sejarah mati membuka aurat maut di mana kita mati Allah mudahan kita mati beriman bila kita mati beriman di manakah satu permintaan agar kita matinya beriman makanya nah, sudah kita katakan. Allah berfirman kepada malaikat maut Hei malaikat maut Allah, hatta yastari Malaikat maut jangan mencabut dulu Jangan dicabut dulu malaikat mau Istirahatkan. Aku akan menuliskan janjiku enam namsain. Apakah orang ini beruntung? Apakah orang ini celaka? mudah Mudahan kita termasuk orang yang untung. Itu penentuan terakhir. Maka itu lidah kita sudah keras, tidak bisa lagi bergerak. Bibir kita tidak bisa lagi bergerak, banyak orang yang hadir tidak akan kenal lagi di sekeliling kita. Diri kita lah yang menghadap diri kita sendiri. Apakah kita waktu itu yutabitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati ladhi kuntum tu'adun. Apakah kita masih beriman? Apakah? Nah, maka itu kata ulama tersebut tidak di otak kita mudah-mudahan melekat yang tiga itu pertama berkat Rasulullah berkat sahabat berkat guru-guru kita awliya awliya yang takwa pada Allah berkat kita cinta kepada ulama-ulama mudah-mudahan kita nantinya ingat waktu sekarang dan mau amin ini penentuan terakhir pendek Kuen bilangan sudah pular tanjak angin Lapri sudah ditiup Liverpool main dengan lawan ada tahu dua bulan menggiarai rumahnya penentuan terakhir yang pertama yakin seluruh dosaku diampuni oleh Allah jangan takut lagi kita makam kita jangan khauf tapi makam meraja mengharap yakin seluruh dosaku diampuni oleh Allah Allah pengampunan Nabi ibadi anni anallahu rahim Nabi ibadi anni anallahu rahim Allah pengampunan dosa Yang kedua, aku akan mendapat rahmat yang luas dari Allah. Selesai dan selesai kita mengerjakan sholat taubat setelah membaca 70 kali rabbul warhamni wa tuba alaiya apa doanya? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja ini yang ketiga, kedatanganku diberi oleh Allah tidak diusul oleh Allah. Satu, aku akan mendapat satu dosaku pasti diampuni Allah. Aku akan mendapat rahmat yang luas. Yang ketiga, seluruh kedatanganku diterima oleh Allah tidak diusir oleh Allah. Sekali lagi, mudah-mudahan diingatkan oleh Allah yang Esa. Tidak ada lagi harapan hanya rahmat Allah. Tidak ada lagi harapan waktu itu hanya rahmat Allah yang menentukan kita mati beriman. Saya ulangi cerita Rasulullah. demi lebih menyadarkan dan sapi diri kita Dilihat oleh Aisyah tepat pada malam itu karena gilir beliau. Dilihat selesai salat Isya Rasulullah dalam keadaan potongan capek lapar, panas, bulu, lapar capeknya berdakwah. ثم أنه بعدما نزل عليه الوحي تحمل حبيبنا أعباء الدعوة والتضليل فدعا الخلق إلى الله على بصيرة فأجابه بالإذعان من كانت له بصيرة منيرة setelah Rasulullah berusia 40 tahun Rasulullah tahammala a'ba'a da'wah wa tabligh menyandang, memikul capeknya menyampaikan dan capeknya susahnya mendengarkan gosip dan hubungan orang Muhammad adalah berdakwah hanya harta Muhammad hanya anak menguasai jazirah Arab Muhammad adalah anak gila pangkat macam-macam sudah menyampaikan capek gosip lagi terjadi dilihat oleh Aisyah Rasul dalam keadaan capek hormat seorang istri kepada suami mempersilahkan Rasulullah itu berbaring di Fardayna di dua batang paha nah ya Aisyah berapa dia di batang paha belum nah jadi kaya-kaya anak menuruti Nabi lawan Aisyah tidak bisa enak berapa di batang paha ini tak lama yuk tuh nemu nanti di kurus kali tadi tidak baik tulang ya. maaf lah bulu tadi menghinakan nang kurus nang kurus itu ada istimewa nang lama ada istimewa yang gemuk istimewa kurus istimewa yang gemuk istimewanya potongan mantap yang kurus potongan jelek istimewanya kurus umur panjang jahatnya jelek umur cepat mati nah, jadi yang lakas-lakas mati itu nang lama lama. Nah, boros-boros kalau kali bacakan yasin bangun dulu. Maaf lah. Nah, nah, belajar nih boros kalau panjang umur. Sekali mati. Wow, maksud kita ini lain supaya hidup ini waspada. Duduk di majelis salim, sholat berjamaah sisihkan di tengah kesibukan harta kirim pada bulu ke harta kirim pada bulu kalau Rasulullah mulai bacaan ayo ibu-ibu saya perlu bantuan ibu-ibu leeh leeh dari lima ada nama lulus wais jiwa ada nama macul suang ang alung ada nama lepas galak langsung marah Rasulullah tapi nama membacakan meja Jepang nafis ikhlas wujud-wujud orang masih menurut ada kita nih kan eh mudah-mudahan kita mencapai ikhlas karena ikhlas itu terbagi tiga ikhlas abidin arifin eh, abidin muhibbin dan arifin abidin muhibbin arifin bagus naran ketiga itu abidin muhibbin arifin karena yang. Rasulullah berbaring tertidur di pagaya dua batang paha Aisyah Umarlah oh, mengenai ini bini dia bunga asal keasian daripada hilang malukong sama mayat nasib nasib ayah apa waktu itu memilih mana hilang malukong sama mayat mengaju hilang dia padat kali salawat oh ya umat oh, lalaki bertumin padat kali salawat diri kesian tadi lanjang malam angka tawa Paket kali salawat ubat dari malam suami bagus saja ada hikmat boleh saya nama Abu kali salawat ya abadnya aja kok kabar ya dari salawat ini iya, dia supaya jangan kaget kan kita yang penting dua lagi bini itu pakai kayak apa lagi kalau den belum itu baca anak kayak apa lagi maksud dia mana kan paling penting kita dua lagi bini itu rasuk maksudnya itu rasuk pemandilan menang itu iya dua biar gue kita pada sugi hidup nenek tapi dua lagi gini sambung kami amun do biar sugi kita ada rumah ada istana tapi dua lagi gini bercikdok ya kabarnya dia semua pada susah hidup tapi gini kan ada jawab daripada sugi banget lima lapis selawat bertulisan pula di salawat itu anda belum beruntung iya memang eh, kita pula umur dan ada di kata tulisannya kan kapan saja di kapan saja Lalu Rasulullah tertidur Dilihat oleh Aisyah di pangkuan, ya Allah, enggak amiknya dua lagi dilihat. Apalagi kan Tuhan sama pada Tuhan, ilah maaf lah. Itu nggak kan ada-ada di dua lagi di palang. lima Tuhan Tuhan maaf lah. Jadi dua lagi dinan Tuhan itu santun benar-benar ratus banyak, Sebabnya kalau kami aminan anomli kan berpisahan itu nyaman kejadiannya. Menang Tuhan ini, mati kejadiannya. Tapi kena ada-ada jadi lagi. Ini kita menimbulkan ya. Ini juga lagi bini tidak perlu dua-dua. Nanti sebelah nang laki, nanti sebelah ini nanti ini sarumah aja salah lambung ada. Nang penting dia kata sarumah tapi salah lambung. Makanya apa itu dia? Ujian kambing. Siang dia tak bisa tapi malam rukun bau urutan ada bisa bau urutan lah nah, urutan hujan namun oh abahnya kenapa ulun oh, asa singkal bang hujan lagi ulun oh, aku gak singkal tapi omongnya ya, masih siang macam-macam mana juga dua anak mama lihara itu mana anak pulang Oh, takkan aku keduluan, ujar nang laki. Ini jenang bunyi nah diambil akan kalau jam diambil akan pulang apa namanya kontak kan nah kalau orang dua lebih tinggi buat dua kita panci pas pergi dalam pelambut gitu yang tertawa ada tertawa oh rupanya naik naik tangan ini naik naiknya bebas Tidak cok nanti. di sini tegangannya dua dua mulu sendiri ini lebih bilang ada tahu. Ini abahnya napa nak unggul unggul. Nah, jenang lagi macam-macam namanya nenek itu iblis. Dikatakan iblis, nah, unggul-unggul itu iblis. Habis sudah seikungan diurutik selesai. Nah, jadi itu ini tanda cinta pian lawan ulun. Mohon bisa dua kain, ujar ini tanda cinta pian lawan ulun. Udah kain beres. Ya. Rupanya pulang. Rupanya urutan kan bebas pulang. Tapi tok itu nangin itu. Lalu kae ini tidak berlucu-lucu. Ujar kae, oh ini ini nafkah ya nento. Macam-macam kae ini, tahu lah. Luang, luang anak jadi ujar kai alangkah bagusnya iblis itu kita akan masukkan ke dalam neraka malam itu Indus ke dalam nama dia. Bapak aja Indus itu. Itu kan dalam pilkada itu bisa Iblis lawan lubang neraka. Aduh, Iblis kasihan. Tiga itu kan manusia, Tapi Iblis itu memang tak jadi tidak hati Kita kembali lagi. Lalu junjungan kita Rasulullah tadi tertidur dilihat oleh Aisyah di pangkuan, dihitung kepala Rasulullah sudah berubah cuma 18 lembar. Pamanis maksudnya 18 lembar itu pamanis mengkapi oh <laughs> kepala penuh uban Ya, lagi apanya enam putihnya karena hitamnya jadi nanti hitam jadi ala apa tadi cabut pinang hitamnya aja hmm. lalu waktu itu Aisyah keingatan ayatnya orang alim lah bini orang alim guru telika bini orang tuh alim ada kita bini gak ada alim kalau bersedikit aja datang anak lama lompat udah ini mau apa yang lompat keingatan Aisyah dengan ayat apa ayat awalam nu'ammilkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akum nazir bahwa nazir upan itu kiriman malaikat uban itu kiriman malaikat Aisyah menangis mencucur air mata. Anda kata kata Aisyah Rasulullah ini wafat siapa lagi yang membimbing umat yang dipikirkan Aisyah umat kalau suamiku meninggal dunia umat siapa yang membimbing bukan dipikirkan Aisyah kalau Rasulullah wafat seorang jadi janda tidak karena sangat sedih dan Aisyah kalau Rasulullah wafat dan beliau memikirkan nasib umat apakah bukan sedih menangis dengan tangis bersama air mata mencucur keluar dari mata terus langsung jatuh ke pipi baginda kita Rasulullah Rasul terkejut Aisyah apa yang kau tangis Maaf ya Rasulullah, belum melihat di kepala sampian gugulannya 18 lembar kuda. Kalau ayat mengatakan sampian tidak lama lagi bertahan hidup di dunia ini, apa yang dikatakan Rasulullah? Sadar lima kulti benar Aisyah, apa yang kau katakan? Aku tidak bertahan lama lagi hidup di dunia aku jaga kada lewat selagi Aisyah di sini Aisyah kembali bercucur air mata sama sesi. Rasulullah bertanya Aisyah lebih memantapkan diriku dan menginsafkan diriku Aisyah kisahkan pak aku apa yang paling sedih dihadapi bagi orang yang akan sakaratul maut Mun orang tuh hendak mati Aisyah sudah hampir meninggal dunia Yang paling sedih itu apa Aisyah Ini mudah-mudahan kita bisa insaf Ini cuma bayangan dan impian Mati itu bayangan dan impian Apa kebayangan dan impian Seperti dia ukuran tahu ada panjang ada kehidupan dirinya tarik kada mau dihambus dihambus kada mau ditarik sana selesai Ulu sudah sampaikan beberapa minggu yang paling takut bendera itu berkebar di depan rumah kita tulisan inna lillah wa inna ilaihi bendera gulkar, PDIP, P3 itu kan jadi masalah berkibar di depan rumah kita kan jadi masalah tapi yang paling khawatir berkibarnya bendera hijau yang bertulisan inna lillah wa inna ilaihi raji'un maka ada sambaran tajam coba akan dia minjam bendera persatuan kematian tajam di halaman rumah irti kamana aja buka kapung irti nah penting di aku sama dek bongol bener nah ini yang paling sedih. pertanyaannya sudah siapkah kader? sudah siapkah belum sadang-sadang kita hidup jangan balik melawan orang lain apalagi duit masjid duit pesantren duit rakyat La dina liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menyelesaikan amanah. Nah korupsi mengambil duit pesantren, spesial pun mengambil la kita ini saudara ulama takutkan bah negara kita ini kaya raya Indonesia raya merdeka merdeka hiduplah yang dibawanya bawahnya ini apa akibat si pengelola untuk kepentingan pribadi akibat pejabat hanya mengutamakan dirinya sendiri apa sekarang yang kita percayai dari KPU dan Menteri itu termasuk dua orang korupsi Allah yang diincar lagi oleh kpk oleh BPK yaitu adalah Departemen Agama ya kan? <laughs> kalau sudah Departemen Agamanya ditilas korupsi apa yang kita harapkan dari negara hukum jauh yang hancur lebur ya, hancur lebur ya, bisa disahkan lawan aku supaya insaf aku tidak kata Nabi yang sebenarnya yang bercerita kan sendirian belum mendengarkan tidak kata Rasul semua sudah aku ceritakan tinggal aku lebih memantapkan dan menginsafkan diriku artinya kita sekali-sekali mendengar nasihat istri pada saat kita sibuk tidak bisa hadir di majelis kita istri kita berangkat eh bu istri eh umumnya nah lagi sampai guru bapak tadi bau urutan aja kebanyakan aja itulah yang kita maksud bukan mati apanya ini ini nah Jena laki kada, sambil kau kada sasti, itu aja saja. Kita nggak gitu, benarannya kakain. bawa kain kain kain nakal. Lalu Aisyah bercerita, Nabi tawakuk lalu berkata, ini berkisah agama mendangarkan. Nah, tawakuknya Rasulullah minta nasihat bini, Ya Rasulullah apabila saudara sampai di tenggorokan yang paling sedih didengar oleh roh pada ketika itu firman Allah dan ucapan dua organ anggota itu sedihnya dengan Allah berfirman dakwah hatta sering jangan langsung dicabut istirahatkan dulu maka pada saat yang kritis itu patuan diolah ainul aina watakul assalamualaikum ila yaumul qiyamah mengucapkan salam kesejahteraan tidak tidak akan jumpa lagi sampai hari kiamat akhirnya orang itu inna lillah wa inna ilaihi rajiun sebujur pada tubuh tidak bergerak lagi didiamkan mata tidak bisa lagi dikerlingkan ke kiri dan ke kanan itulah yang sudah kita sampaikan tiga yang diteriaki oleh malaikat bila kita mati ya benar ada ma'ina badanukal hawiyu ma'aba'afak hai orang yang mati mana batang tubuhmu yang kuat kenapa mata lemah Aina lisanukal pasir ma'as kata-kata. di mana lidah kau yang pasti kenapa mata dia aina sima akan man asam maka di mana telinga aku yang mendengar kenapa maka turi organ anggota yang gagah tidak bisa bergerak lidah yang pasti tidak bisa ngomong telinga yang mendengar tidak bisa lagi mendengar telinga yang bisa mendengar tidak bisa mendengar hayat sudah berpindah kepada mati hidup sudah berpindah kepada mati maka apabila orang yang sudah mati itu tidak dan berkeringat maka berkata itulah bilang aku tadinya bila masuk ke dalam kubur punya ulat aku ampunnya dagingnya aku ujar tanah aku pulangnya ujar nambah paut dan yang ada barawaan aku amalnya dirabu tangan orang kita bu tidak berfungsi apa lagi bahkan tubuh kita yang gemuk menjadi santapan jadi tulang kita yang keras menjadi santapan tanah di dunia kita berperang dan bermusuhan amal akan ditarik oleh orang sementara nafas masih turun naikkan kekuatan dan kesehatan masih diberi oleh Allah? Jawablah pertanyaan. Apabila kita lagi duduk di majelis taklim, apabila waktunya anak berangkat ke masjid melaksanakan salat berjamaah, kapan kita waktunya anak mendatangi dan salawatan biasanya? Mumpung kita masih hidup, mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah setelah meninggal dunia kemudian Nabi Nuh apalagi dengan Siti Aisyah Ya Rasulullah apabila orang itu sudah meninggal dunia yang paling sedih didengar oleh roh itu adalah datangnya tukang pemandian Nah, apabila kejadian ini terjadi ya bila sebentar aja ya, mau dihapus dihapus tidak mau ditarik laksanakan orang makanya orang tasawuf menghargai nafas dimasukkan pikirnya pikir nafas oh Allah oh Allah oh Allah nafas hormati walaupun tangan tidak bisa bergerak anggota aku tidak bisa bergerak tapi nafas masih ada orang tidak mungkin memukulakan kita. Tapi sebaliknya bila dapat tidak ada lagi, dia manjiling mata akan pukulakan orang. Pukulakan orang. Nafas maaf. Kata Imam Ghazali, Takullu nafasin min ambasika jawharatun laki makalah fa'idha fa'ata fala'udalah Nafasmu yang turun naikkan laksana untayanmu biar yang mahal harganya apabila dia berluang tidak bisa dikembalikan lagi berapa nikmat diberi Allah 24 ribu kali satu kali 24 jam kita bernapas tukang pemandian datang oh cuma nangis ucapan tukang pemandian cuma nangis apa ucapan tukang pemandian arwah ini bapak juga kacau bajunya lurus arwah ini berjalanan arwah ini bersalawat pacul salawatnya arwah ini bergelangkah pacul dalamnya arwah ini bersuara pacul arwah ini berupas pacul arwah ini berjam pacul semua yang melekat di badan tubuh baik perhiasan dan pakaian dilumus dipacul dilepas roh teman menangis mendengar ya Allah hamba mati-matian mau urusi pakaian hamba mati-matian mau urusi perhiasan ternyata setelah hamba meninggal dunia di luar, dilepas jangan terlalu memikirkan pakaian dan perhiasan yang mengakibatkan kita tidak melaksanakan ibadah di dunia karena menumpuk harta ngumpul mau mewah di dunia sehingga lina kita kematian akan datang alhaqumut takasur awas hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamu thumma kalla saufa ta'lamu tahu berikan tahu aina beliau sudah mati menangis waktu sudah dilulus melepas pakaian dan perhiasan Aisyah dia, kata Rasul Aisyah teruskan lagi yang sedih dihadapi orang yang sudah mati dijawab oleh Aisyah apabila tukang pemandian itu melimpahkan air apabila tukang pemandian itu mulai mencibuk mengambil air kemudian melimpahkan seluruh batang tubuh roh kemana nih tulang dia Wahai Tuhan yang memandiri aku Jangan keras-keras kalian melimpahkan air ke badan tubuhku Ya apa apa gamat, apa gamat mengusuki aku Aku rasa terbakar badan tubuhku dicabut oleh malaikat maut Jangan keras, keras mengusuk aku Nah di sini harus tahu kita memiradi menyusuknya itu kan jangan kita punjak-punjak apalagi disikat mengikat disikat bawa petang punya punya baru naik bungkus kayak paes anda tak kubur nah kamu mati nah di sini sudah dapat kita ambil pelajaran sudah dapat kita ambil pelajaran kenapa dengan nanti orang yang setelah kita meninggal Kenapa dimandikan dengan mandi sembilan sembilan? Kenapa mata dibungkus dengan tiga ratus kain? Kenapa kita disambah yang angkat? Kenapa kita dimasukkan ke dalam yang hadirin dan bacaan yakin? Memberikan satu isyarat dan pengetahuan bahwa kita mati ada urusan yang lebih berat akan menjadi pertanggungjawaban. Jika kita mati seperti pada binatang lempar tidak ada urusan lagi. Ini akan menjadi persoalan besar di hadapan Allah. Akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan dan perkataan yang kita ucapkan dan kita selesaikan waktu di dunia. Lalu Rasulullah bertanya lagi Aisyah Setelah mayat itu dimandiri Yang paling sedih apa lagi apabila tukang taman dia ngomong kepada keluarganya hai seluruh keluarga almarhum apakah kalian mau menyaksikan terakhir mau melihat arwah terakhir datang satu menangis datang satu menangis yang satu menangis melihat rupa arwah arwah itu berteriak selamat tinggal arwah keluarga Selamat tinggal wahai keluarga aku. Kita tidak bakal lagi jumpa buat selama-lamanya. Selamat tinggal nasi sudah menjadi bubur bu. istilah kata terlarang sudah ketinggalan kereta tidak bisa mengejar lagi kita ketinggalan dalam melaksanakan ibadah yuk mari kita membetulkan yuk mari kita baca maulid yuk mari kita berbuat baik lawan kawan kirim pada hulu harta sebelum kita mengejar supaya tak arah hidup kita Sudah itu panggilan Nabi selesai apa lagi? apabila mayat itu sudah disembahyangkan. Mayat dianjung bu, dijunjung akan dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Orang itu menangis wahai keluargamu kita berpisah. kemana maatara aku di mana, Aku sendirian kemana aku di atas? Puluhan ribu teman kita kayu ternyata satu tidak bisa menyertai kita istri yang kita dambakan pagi dan sore kita cariakan rumah kita bikinkan haji kita berangkatkan Biasa kita berikan langkah dengan istri kita pengorbanan kita ternyata setelah kita meninggal dunia istri mengucapkan selamat tinggal begitu pula suami itu nah diri kita lah yang menghadapi diri kita sendiri kalau kita sudah berada dalam lapisan tanah Makanya saya sudah katakan yang menggelapkan kubur itu Pertama dengan tiga lapis bungkus kain kafan. Bakal lumpur tiga, tiga lapis kain bakal lumpur kalau ada pada dengan peti mati tabala ulang dimasukkan gelap pada, gelap dimasukkan ke dalam lubang walaupun dia tidak peti sudah gelap timbul dengan tanah dijajah lagi tidak mampu mencobrak yang sempit jadi luas yang gelap jadi tanpa kecuali amal yang kita kerjakan waktu hidup-hidupnya mudah-mudahan ada barakah dan membaik. Allah menambah-nambahkan kesadaran kita hidup di dunia menerima seluruh kegiatan kita seperti ini dijadikan sebagai perbedaan amal pahala dan